Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده إخواني وأخواتي في الله حفظكم الله جميعا ورعاكم Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Masail al-Jahiliyah yang disyarah oleh Syekh Shalal Al-Fauzan wafaqahullah. Sekarang kita akan masuki permasalahan yang ke 121 yaitu permasalahan mengenai termasuk perilaku atau perbuatan orang-orang jahiliyah menghalang-halangi kaum muslimin mukminin dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Kita lihat qala al-Imam Al-Mujaddid rahmatullahi alaihi al-mas'alatu al-hadiyatu wal 20 ba'da al-mi'ah. Permasalahan yang ke-121, sadduhum an sabilillah man amana bih. Sikap atau perbuatan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman dengannya. Maksudnya perbuatan mereka menghalang-halangi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari jalan Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Kita lihat syarahnya barakallahu fikum. Qala syarih asabahullah. Asaddu an sabilillah. Menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala huwa sarfun nasi 'anid dukhul fi dinillah. Maksudnya adalah memalingkan manusia dari masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghalang-halangi manusia agar tidak masuk nam ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Wa hadha 'amalul kuffari qadiman wa haditha. Dan ini adalah perbuatan atau amalan orang-orang kufar terdahulu maupun yang baru-baru ini. Orang-orang kufar terdahulu maupun yang belakangan. Min Yahudin wa Nasara wa musyrikin dari kalangan orang Yahud, orang Nasara, orang-orang musyrikin. Famin manahijil jahiliyah, maka termasuk prinsip atau jalannya orang-orang jahiliyah, ajaran orang-orang jahiliyah fi kulli zamanin wa makan pada setiap tempat dan setiap waktu as-saddu an sabilillah itu menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala wal firaqud dalatul an ala hadal ala hadan nahji dan kelompok sesat sekarang ini berada di atas jalan atau prinsip seperti ini tuhawilu tadlilal muslimin yaitu kelompok-kelompok sesat tersebut berupaya untuk menyesatkan kaum muslimin wajalbahum ila nihalihimul batilah dan juga mereka berupaya untuk menarik ya, menarik kaum muslimin atau nah, meraih kaum muslimin agar mengikuti kelompok-kelompok mereka yang batil. Wa kadzalikal yahud wan nasara, seperti itu pula orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara. La yazaluna yuhawiluna fil muslimin saddahum an islam. Mereka masih senantiasa terus-menerus berupaya menghalang-halangi kaum muslimin dari agama Islam ini. Berupaya untuk membuat murtad. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan sesungguhnya orang-orang Yahud dan Nasara tidak akan ridho terhadapmu hingga engkau mengikuti agama mereka. Allahul musta'an. Wa kadzalikal yahud wan nasara la yazaluna yuhawiluna fil muslimin saddahum anil islam wa seraya mereka mengatakan ta'alu natahawar fima bainana. Perhatikan ajakan mereka, Kalau kemarilah kalian. Kita berbincang-bincang. Nah, terhadap apa yang ada di antara kita. Wa yaqulun dan seraya mereka mengatakan bihurriyatil adyan, yaitu mengatakan bahwasanya dengan apa? bebasnya dalam beragama. Bebas milih agama saja apa saja silahkan tafadhol, nggak ada larangan. Semua agama sama kata mereka. Allah musta'an. Hada min an sabillillahi azza wajal Yang seperti ini merupakan bentuk nak menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal nahnu ala shakin min sihati dinina wa butlani dinikum hatta natahawara ma'akum? Apakah kami atau kita berada di atas keraguan? Nam, berupa kebenaran agama kami dan batilnya agama kalian hingga kami harus berbintang-bintang bersama kalian. Lasna ala syakkin min dinina. Nah, kami atau kita tidak berada di atas keraguan terhadap agama kami. Wa butlani ma antum alaih dan terhadap batilnya, kelirunya ya, agama yang kalian berada di atasnya. Kita yakin bahwasanya agama kami yang benar. Kita yakin bahwasanya agama kalian itu keliru. Nah, ya. kemudian untuk apa kami harus berbintang-bintang bersama kalian? فهؤلاء يريدون من هذه الدعايات الحوار بين الأديان Mereka orang kufar, ya, dengan seruan-seruan atau ajakan-ajakan ini mereka menginginkan agar apa? adanya al-hiwar, yaitu berbincang-bincang ya, atau nah barakallahu fikum pertemuan-pertemuan nah memperbincangkan antara agama-agama yang ada dipersatukan semuanya mengeluarkan nah barakallahu fikum pendapat sesuai dengan agamanya masing-masing. Allah musta'an. Mengajak hiwar, percakapan antara agama-agama yang ada, Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik misalkan. Wa ta'awunu bainal adiyan dan mereka juga mengajak agar tolong menolong dan bantu membantu antara agama yang ada. Yuriduna bihi sadda'an an sabilillah. Yang mereka inginkan dengannya adalah menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadza muradum. Inilah yang diinginkan mereka. Wa maksiduhum dan inilah tujuan mereka. Wa kuffar wa ilal an yuhawiluna al muslimin. Dan hingga saat ini senantiasa terus-menerus orang-orang kufar Naam berupaya untuk menyesatkan kaum muslimin. Wa yaktulunahum dan mereka pun membunuh kaum muslimin. Wa yusyarridunahum dan mereka pun merampas kaum muslimin. Wa yu'adzibunahum bahkan mereka pun juga ada yang sampai mengadab atau menghukum, menyiksa kaum muslimin min ajli dinihim wa saddihim anhu. Dalam rangka Eh, demi eh, mewujudkan agama mereka dan juga ni barakallahu fikum wasaddihim anhu dan juga perbuatan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Na'am barakallahu fikum Allah musta'an. Merampas, menyiksa, membunuh dalam rangka agar apa? Demi agama mereka dan demi tujuan mereka menghalang-halangi agama Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Na'am barakallahu fikum. Kemudian berikutnya Qala Syekh Shalal Fauzan waffaqahullah wa humul ladzina yaqulun mereka adalah orang-orang yang mengatakan natahawaru fima bainana kita berbincang-bincang ah, atau kita naam melakukan percakapan terhadap apa yang ada di hadapan kita katanya. Wa yaqulun dan seraya mereka mengatakan hurriyatil adyan wal mu'taqadat dengan bebasnya beragama serta bebasnya berkeyakinan. Rusak. Bagaimana kok beragama bebas? Agama itu hanya satu saja. Agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu, tidak lebih daripada itu, yaitu agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Na'am barakallahu fikum. Kemudian juga Allah taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam Pada hari ini aku telah ridha. Naam, Islam sebagai agama kalian dan aku telah sempurnakan nikmat untuk kalian. Allah musta'an. Naam. Jadi tidak ada agama di muka bumi ini yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali agama Islam. Bisa-bisanya mereka mengatakan kemerdekaan agama dalam artian bebas dalam beragama dan bebas dalam berkeyakinan. Tidak. Namun kita harus beragama Islam dan berkeyakinan sesuai dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang eh, sandaran mereka sangat akurat yaitu Al-Qur'an was Sunnah bifahmi salafil ummah lakinnahum yaqsiduna adyanahum wa mu'taqadatihim. Akan tapi mereka menginginkan agama-agama mereka dan keyakinan-keyakinan mereka. Jadi mereka mengelabui kaum muslimin. Mengelabui kaum muslimin dan mengatasnamakan apa? Bebas dalam beragama dan bebas dalam berkeyakinan. Tujuan mereka agar apa? Mengajak menuju pada agama mereka dan keyakinan mereka. Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, waddu lau takfurun. Naam. Dan mereka itu ingin sekali kalau seandainya kalian itu kufur. Wa yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in sata'u. Dan mereka masih senantiasa terus-menerus membunuh kalian, memerangi, kalian hingga nah membikin kalian murtad keluar dari agama kalian in sata'u jika mereka pun mampu. Seperti itu. Berupaya terus-menerus. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Mereka sangat berkeinginan, senang, cinta kalau seandainya kalian kufur sebagaimana mereka kufur. Akhirnya menjadilah kalian itu sama dengan mereka lakinnahum yuriduna labsal haqqi bil batil. Akan tapi mereka menginginkan menyampur, mencampur adukkan atau menyamarkan kebenaran dengan kebatilan. Wa musawatad din al batil bid dinil haq dan ingin menyamaratakan sama agama yang batil dengan agama yang benar. Summa la yasbutuna ala hadza Kemudian mereka pun tidak na'barakallahu fikum kokoh di atas ini saja. Bal yuriduna izalatal Islam. Dalam artian bagaimana mereka tidak Na'am barakallahu fikum eh, tidak berada di atas menetapkan inha saja. Paham ya? Nah, bukan hanya menetapkan ini saja namun mereka apa bal yuriduna izalatal Islam yang mereka inginkan adalah menghilangkan agama Islam ini. Allah musta'an. Fahum yaqtuluna al-muslimin, maka mereka membunuh kaum muslimin. Wa yusarridunahum dan mereka juga merampas, merampok kaum muslimin min ajli an yasrifuhum dalam rangka untuk memalingkan mereka Eh, dalam rangka orang kafir memalingkan kaum muslimin andinihim dari agama mereka. Wa yuriduna alla yabqa ala wajhil ardi muslimun dan mereka menginginkan agar tidak tersisa di atas muka bumi ini seorang muslim pun. Hadhihi umniyatuhum inilah angan-angan mereka wa hadza qasduhum dan inilah tujuan mereka. Allah musta'an. Jadi permasalahan yang ke-121 ini yang sangat berbahaya yaitu nah termasuk perilaku atau termasuk kriteria orang-orang jahiliyah menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menghalang-halangi orang yang beriman dari agama mereka, menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa akhwati fillah. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah satu permasalahan lagi. Itu permasalahan yang ke-122. Qala al-Imam Al-Mujaddid rahmatullah alaih al-mas'alatu tsaniyatu wal 20 ba'dal mi'ah. Permasalahan yang ke-122 yaitu mawaddatuhumul kufra wal kafirin. Cintanya mereka terhadap kekufuran dan orang-orang kafir. Jadi orang-orang jahiliyah itu justru lebih cinta dengan orang-orang kafir dan cinta terhadap kekufuran mereka. Wal billah. Naam. Allah musta'an. Hati-hati. Eh, jangan sampai ada lingkupan dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah mencintai orang-orang hizbiyin dan juga cinta terhadap hizbiyah mereka. Wal billah. Allah musta'an. Qala syarih Asabahullah Syekh al Fauzan wafaqahullah min masail jahiliyah termasuk permasalahan jahiliyah annahum al kufra wal kafirin. Bahwasanya mereka saling mencintai, menyayangi kekufuran dan orang-orang kafir. Kama zakarallahu subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dzalik mengenai hal tersebut an Bani Israel tentang keadaan Bani Israel. Annahum uttakhadul kufara awliya. Bahwasanya mereka menjadikan orang-orang kufar para pemimpin. Allah musta'an menjadikan para pemimpin, para penolong dari kalangan orang kafir. Qala ta'ala, "Tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru." Engkau akan melihat atau engkau melihat kebanyakan di antara mereka. Eh, mereka berloyalitas cinta terhadap orang-orang yang kafir. Allah musta'an. Waqad harramallahu al kuffar dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan berloyalitas cinta sayang terhadap orang-orang kafir Faqala ta'ala Allah ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a, ba'duhum awliya'u ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahud dan Nasara sebagai pemimpin-pemimpin, penolong-penolong kalian, sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. Dan barang siapa yang menyerahkan loyalitasnya kepada mereka di antara kalian, sungguh dia termasuk mereka. Nah Allahul muslimin an yaf'alu misla ma fa'al yahud min muwalatil kuffari wa mahabbatil kuffar. Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin eh, untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang Yahud yaitu berupa cintanya mereka terhadap orang kufar dan cintanya sayangnya mereka terhadap orang kufar dan sikap loyalitas mereka terhadap orang-orang kufar. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin Hendaknya kaum mukminin tidak menjadikan orang-orang kufar, orang-orang kafir ini sebagai pemimpin-pemimpin atau sebagai teman min dunil mukminin dari yang selain kaum mukminin. Wa may yaf'al dzalik, maka barang siapa yang melakukan hal tersebut justru menjadikan pemimpin-pemimpin atau teman-teman yang mereka sayangi dari kalangan orang-orang kufar, falaisa minallahi fi syai', maka Allah Subhanahu wa taala tidak menganggapnya sedikit pun illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali apabila Nah, barakallahu fikum. Naam, mereka bertakwa dengan sebenar-benar ketakwaan atau mereka berhati-hati menjauhkan nah barakallahu fikum dari perkara tersebut. Allah musta'an. Al-amru wadihun fi hadha. Perkaranya masalah seperti ini sangat jelas dan gamblang sekali. Wa annahu tajibul mu tajibu mu'adatul kuffar dan bahwasanya wajib memusuhi orang-orang kufar wal bara'atu minhum dan berlepas diri dari mereka wa min dinihim dan juga berlepas diri dari agama mereka. Wal wala'u wal bara' min a'dhamil wajibati fil Islam. Sedangkan al wala' wal bara' merupakan kewajiban dalam agama Islam yang paling agung. Naam, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Kau tidak akan menjumpai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat yang mereka itu mencintai atau mereka berloyalitas kepada nam barakallahu fikum musuh-musuh Allah dan rasulnya. Nah, Allah musta'an. Jangan sampai kita seperti mereka karena termasuk konsekuensi daripada agama Islam adalah wal bara'atu minasyirki wa ahlih, berlepas diri dari kesyirikan serta berlepas diri dari pelakunya. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Allah musta'an. Datang dalam hadis yang sahih, hadisnya Abi Umamah Sudah bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, "Man ahabba lillahi wa abghadha lillah wa a'ta lillahi wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Hadisnya sahih. Nam akhrajahu Abu Dawud, nam wa khairuhu dan juga yang lainnya. Na'am barakallahu fikum. Sahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullahi alaih. Barang siapa yang cinta karena Allah dan benci karena Allah dan memberi karena Allah dan juga tidak memberi atau na'am barakallahu fikum menahan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah menyempurnakan keimanan.